Lianna Allah zakkahum Karena Allah telah memberikan pujian terhadap mereka zakahum Allah telah memberi pujian kepada mereka memberi ijazah memberi persaksian bahwa mereka adalah makhluk yang baik. Persaksian Allah itu dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 tentang malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tidak durhaka kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini alam malaikat di mana mereka makhluk Allah yang diciptakan untuk taat tidak diberi nafsu untuk maksiat Jumlah mereka tak terhingga. Hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Yang memenuhi langit yang tujuh dan bumi. Bahkan diberitakan oleh Rasulullah SAW di mana di langit ketujuh itu ada satu rumah yang para malaikat itu berbondong-bondong masuk ke dalam bangunan itu dan tidak kembali dan terus masuk kepadanya dan tidak kembali yang menunjukkan memang jumlah para malaikat itu tak terhingga yang tahu hanya Allah. Bahkan setiap titik daripada hujan itu diantarkan ke bumi, ke tempat, ke tanah yang Allah tentukan sebagai tempat turunnya hujan itu setiap titik dari hujan itu diantarkan oleh satu malaikat. Jadi begitu banyaknya para malaikat dan tak terhingga. wa'alamu syayatin wa'alamu syayatinah عالم جبلوا على فعل المعصية kemudian alam syaya, para syaitan ialah alam di mana mereka jubilu mereka diciptakan untuk bermaksiat kepada Allah fala sabila lahum ila fi'li ta'ati abadan sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk berbuat ketaatan selama-lamanya para syaitan tidak diberi keinginan sedikit pun untuk taat kepada Allah selama-lamanya. Hikmatan minallahi wa adla. Yang ini adalah merupakan hikmah dari Allah menentukan makhluk-makhluknya dengan berbagai kebiasaan dan tabiatnya masing-masing sebagai hikmah dari Allah. Allah menentukan semua itu dengan hikmahnya dan wa'adla dan dengan keadilannya. <clears throat> La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang dia lakukan. Karena memang tidak ada atasannya Allah yang berhak untuk minta pertanggungan jawab perbuatan Allah. Karena itu adalah satu kepastian bahwa segala perbuatan Allah, segala ketentuan Allah ditentukan dan dipastikan dengan hikmahnya yang maha sempurna dan dengan keadilannya yang maha sempurna pula. Adapun kita tidak mampu untuk men menggambarkan bagaimana kesempurnaan hikmah Allah, bagaimana kesempurnaan keadilan Allah, maka itu bukanlah sebagai ukuran bahwa kesempurnaan dan keadilan Allah itu tidak ada. Artinya jangan sampai kita mempunyai pikiran bahwa kalau kita tidak memahami sesuatu berarti sesuatu itu tidak ada. Kalau kita tidak memahami, tidak bisa memahami hikmah Allah menciptakan makhluk yang satu hanya untuk taat pada Allah, yang satu hanya untuk maksiat pada Allah Ketika kita tidak bisa memahami Untuk apa Allah menciptakan ini semua Maka itu bukan berarti Hikmah Allah tidak ada Demikian pula kalau kita tidak memahami Apa sisi keadilan Allah Dalam menentukan yang ini hanya untuk taat, yang ini hanya untuk maksiat. Apa sisi keadilan Allah? Itu semua kita kembalikan kepada Allah karena memang keadilan Allah Maha Sempurna jauh berlipat ganda dan tak terhingga berapa lipatannya dari kemampuan akal kita dalam mengukur kesempurnaan. wa alamul insi juga Allah menciptakan alam manusia yaitu yang kita hidup padanya ini wa alamul jinni juga Allah menciptakan alam jin makhluk Allah yang lainnya di mana mereka juga seperti manusia dalam hal iman dan kufur, taat dan maksiat. Mereka di kalangan mereka di alam jin juga seperti manusia di alam manusia bahwa manusia itu berkelompok-kelompok yang mukmin berkelompok dengan yang mukmin yang kafir berkelompok dengan yang kafir ya. demikian pula alam jin jin yang mukmin berkelompok dengan yang mukmin, jin yang kafir berkelompok dengan sesama yang kafir. Kalau di alam manusia ini ada tulabul ilm, ada juhala, ada orang-orang yang belajar ilmu, ada yang juhala, yang jahil jauh dari ilmu. Nah, di kalangan jin juga begitu. Ada yang tulabul ilim, ada yang juhala. Kalau di kalangan manusia ada ahlu sunnah dan ada pula ahlul bid'ah. Di kalangan jin juga ada ahlu sunnah, ada ahlul bid'ah. Kalau di kalangan manusia ada musyrikin, muwahhidin. Di kalangan jin juga demikian, ada musyrikin, ada muwahhidin jin yang musyrikin, jin yang muahidin. Kalau di kalangan manusia ada salafiyun, ada khalafiyun. Di kalangan jin juga ada jin salafiyun, ada jin khalafiyun. Dan selanjutnya. Ha? alamul jin wa alam alamul ins wa alamul jinni alamani kallafahumallahu tabaraka ta'ala dua alam dari dua makhluknya kallafahumallah yang Allah bebani mereka bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi Allah bebani mereka untuk imtithal menunaikan awamirihi perintah-perintah Allah wajtinab dan Allah bebani pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah yaitu makhluk-makhluk mukallaf manusia dan jin ini makhluk-makhluk mukallaf yang dibebani syariah untuk menjalankan syariah Allah. Wa al hujjatu wa al hujjata. Allah menegakkan hujjah, menegakkan ilmu ala hadainil alamaini kepada dua alam tersebut yaitu alam ins dan alam jin di mana ilmu disampaikan di dua alam tersebut di mana para man, e, jin juga bersama para manusia untuk duduk di majelis-majelis ilmu di majelis-majelis zikir untuk belajar ilmu kitab was sunnah biinzalil kutubi wa irsalir rusuli Allah turunkan kitab-kitab Allah turunkan eh, Allah utus para rasul-rasul untuk mengajak manusia dan jin kepada ilmu dan beramal dengan ilmu wa ja'ala fi kulli fardin min afradihim dan Allah jadikan pada setiap individu daripada individu-individu mereka kudratan wa ikhtiaran kemampuan dan ikhtiar yaitu kemampuan untuk memilih berusaha lifi'li ta'ah untuk menjalankan ketaatan taqarruban ilallahi dalam rangka bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah wa tarkil ma'asiyati dan dalam rangka untuk meninggalkan kemaksiatan imtithalan linahyillahi azza wa jalla untuk menunaikan larangan Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha mulia mereka makhluk manusia dan jin ini diberi kemampuan akal untuk menilai benar salahnya segala permasalahan. Mereka juga mem, uh, diciptakan pada mereka hawa nafsu yang bisa menyeret mereka untuk merusakkan akal mereka. mereka diberi perasaan untuk merasakan kebaikan dan keburukan. Mereka juga diberi kedunguan sehingga tidak merasakan kebaikan dan keburukan itu. masing-masing dengan dilengkapi dengan para penunggangnya. Akal pikiran ada penunggangnya, yaitu para malaikat yang menunggangi akal itu untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Hawa nafsu yang menungganginya ialah syaitan yang dengan tunggangan hawa nafsu itu syaitan terus-menerus mengajak kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Di dalam diri manusia dan jin ada penyeru kepada kebaikan, ada penyeru kepada kejelekan. dengan hidayah Allah dan taufiknya manusia dan jin lebih cenderung memenuhi bisikan kebaikan dan kebenaran itu dan bila Allah tidak menunjuki seseorang kepada kebenaran maka sebaliknya dia akan lebih cenderung kepada hawa nafsu. Bisikan kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyerukan kepada kejelekan. Allah menurunkan ilmu Tetapi juga Allah meletakkan pada manusia, pada diri manusia dan jin itu kecenderungan untuk antipati ke, terhadap ilmu. Kecenderungan untuk bertingkah laku dengan kejahilan. Masing-masing dengan ke, dengan upayanya dari dua kecenderungan ini dan terus-menerus terjadi pergolakan pada diri manusia dan jin. Fal muti'u yuti'u bifadlillahi wa rahmatih. Maka seorang yang taat kepada perintah Allah dia mentaati perintah Allah itu benar-benar dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah dengan hidayah dari Allah dan sumaya bifi'lihi wa kasbihi wa ikhtiyari kemudian setelah dengan keutamaan dan rahmat dari Allah dengan perbuatan dia dan usaha serta ikhtiar dia. Usaha seorang untuk taat kepada Allah itu adalah perbuatan dia sendiri. Bukan perbuatan Allah. Tetapi yang menciptakan perbuatan itu dan menakdirkan dan membimbing orang untuk bisa berbuat dengan perbuatan itu adalah Allah. Oleh karena itu, orang yang berhasil menjalankan ketaatan kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Bukan justru bersombong, berbangga membesarkan diri tetapi bersyukur kepada Allah bahwa Allah menganugerahkan kepadanya amalan taat tersebut kalau seorang berhasil untuk mencintai ilmu dan belajar ilmu itu dan berupaya untuk beramal dengan ilmu itu ilmu kitab was sunnah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya maka bila seorang mempunyai kecintaan dan kecenderungan kepada ilmu itu dan berupaya untuk beramal dengannya maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah lah yang menganugerahkan kepadanya kecintaan itu dan kecenderungan itu. Bila seorang mempunyai kepribadian adil dalam menilai segala permasalahan, tidak ikut-ikutan, tidak sembarangan maka bersyukurlah kepada Allah dengan diberinya kamu keadilan atau tabiat sifat keadilan oleh Allah seperti itu. Jadi seorang itu bisa menempuh jalan kebaikan apakah itu manusia dan jin maka sungguhnya itu adalah anugerah dari Allah dan nikmat daripadanya sehingga harus dia bersyukur kepadanya wal asi sebaliknya orang yang bermaksiat ya'si bi'adlillahi wa hikmatih dia bermaksiat ialah karena keadilan Allah dan hikmah Allah yang menentukan dan menakdirkan untuk dia bermaksiat. Allah menentukan dia bermaksiat, Allah menakdirkan dia bermaksiat. Thumma bi Kemudian setelah itu dia bermaksiat adalah karena perbuatan dia. Yani maksiat itu adalah perbuatan dia semata yang Allah ciptakan. Allah takdirkan perbuatan itu. Wa huwa mas'ulun an dzalika muhasabun على ذلك dan dia asul bertanggung jawab di hadapan Allah di yaumil qiyamah dengan perbuatan itu muhasab dan akan dihitung amalan dia itu atas perbuatan maksiat tersebut. Allah menakdirkan dan menciptakan perbuatan maksiat itu dengan hikmahnya yang maha sempurna dan dengan keadilannya yang maha sempurna. Oleh karena itu, larilah kepada Allah. Untuk kamu bisa lari dari kemaksiatan. Larilah kepada Allah untuk mencari bantuan agar kamu bisa lepas dari kemaksiatan itu larilah kepada Allah untuk mencari bantuan guna mengatasi kelemahan kamu untuk terjatuh pada dosa-dosa itu sehingga terjatuh pada dosa-dosa itu minta bantuan kepada Allah agar bisa melepaskan kamu dari dosa-dosa itu sehingga mengantarkan kamu dan menunjuki kamu untuk menjadi hamba Allah yang bertaubat menggolongkan kamu minat tawabin termasuk golongan orang-orang yang suka bertaubat jadi orang yang bermaksiat jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri dan ketahuilah sesungguhnya tidak mungkin dia bisa lepas dari kemaksiatan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian pula orang yang berbuat kebaikan sungguh dia tidak mampu berbuat kebaikan itu kalaulah tidak ditolong oleh Allah jadi memang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. idza qila laka bima arafta rabbak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyatakan di bagian atas itu Faida qila bima arafta rabbak Apabila ditanyakan kepadamu dengan cara apa kamu mengenal Tuhanmu Fakul biayatihi wa makhlukati Maka katakanlah bahwa untuk mengenal Allah ialah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita lihat keterangan Syekh Zaid. Hafizahullah. Wassualu tsani bima'araf tarabbak Pertanyaan kedua. Dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Kata Syekh Zaid hafizahullah arsyad al-muallifu bahwa di sini pengarang kitab al-usulu talata arsyada memberi bimbingan bi anna minal asyai bahwasannya adalah termasuk dari perkara-perkara allati takunu alamatun ala ma'rifati rabbi tabaraka wa ta'ala yang merupakan alamat Perkara-perkara yang merupakan tanda-tanda untuk mengenali Allah yang maha mulia tabarak maha mulia wa ta'ala dan maha tinggi adalah al-ayat wal makhlukat ialah ayat-ayat dan makhluk-makhluk Allah ini ini adalah sarana dan prasarana untuk mengenali Allah. Fa'idha qila laka bima arafta rabbaka faqul bi'ayatihi wa makhlukati. Wal ayat, kata Syekh Zaid, dan yang dikatakan ayat-ayat Allah itu, Ida utliqat, apabila disebutkan dengan tanpa batas, tushmilul ayatal tushmilul ayatit talat mencakup tiga ayat tiga tanda pertama al ayatul kauniyah ialah ayat-ayat kauniyah Wal muradu biha hadal kaun. Yang dimaksudkan dengan ayat kaunia ialah alam ini. Bisama'ihi wa ardihi wa mafiha. Dengan langitnya dan buminya dan apa-apa yang ada pada keduanya. Ini ayat kaunia Yang kedua wa milul ayat ayatil bur burhaniyah yang kedua al ayat al burhaniyah ayat-ayat tanda-tanda yang merupakan burhan bukti kebenaran itu apa ayat burhaniyah apa itu al ayat al burhaniyah wa hiya mu'jizatul lati jarat ala aidir rusuli wal anbiya'i ialah mukjizat-mukjizat al mukjizat al itu jamak mufradnya al mukjizah al mukjizah itu artinya bukti yang melemahkan para penantang dan para penentang para penentang kebenaran dan para penantang kebenaran. kebenaran. Itu dilemahkan dengan mojizah Yaitu kejadian-kejadian yang aneh khawarikul adat yang menyelisihi kebiasaan umum kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak biasanya di luar kebiasaan seperti Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dan tidak terbakar maka jadi lemahlah para penentangnya para penentang kebenaran yang dibawa oleh Ibrahim Nah, terpukul mundur dengan kejadian itu. Juga seperti Nabi Musa dikejar oleh Firaun, memukul dengan tongkatnya ke laut, dan laut itu ter, kemudian airnya naik ke atas, membentuk tembok-tembok air sebanyak 12 tembok 12 apa jalan yang di dua sisi jalan itu masing-masingnya ada tembok-tembok air kemudian jadilah dasar lautan itu menjadi daratan sehingga 12 suku Bani Israel bisa menempuh tanpa antri masing-masing jalannya untuk menyeberang menyeberangi laut merah air itu biasanya mengalir tetapi kali ini dengan takdir Allah dan kehendak Allah pukulan tongkat Musa menjadi sebab untuk air itu berubah sifat sehingga air itu menjadi tembok ya, yang mestinya mengalir. Ketika Bani Israel dengan pimpinan Nabi Musa alaihissalam sudah sampai ke tempat penyeberangan tentara Firaun mengejar ikut juga menyeberangi menggunakan jalan-jalan itu dengan tembok air yang di dua sisi jalan itu. Kembalilah sifat air pada semulanya yaitu mengalir. Maka Firaun dan tentaranya dihempas oleh tembok-tembok air itu dan tenggelam mereka semua. Nah, ini mukjizah musuh dan para penentang jadi patah dengan itu semangat penentangannya. Ya. Kemudian setelah meninggalnya para nabi dan para rasul yang ada bukan mukjizat tetapi yang ada ialah karomah, karomah, karamat yaitu kejadian-kejadian aneh yang Allah munculkan dari hamba-hambanya yang dicintainya. Bedanya dengan para sohar, para tukang sihir, keanehan-keanehan yang muncul dari tukang sihir ialah kalau karamah muncul dari hamba Allah yang taat kepada Allah. Kalau seher muncul keanehan itu dari hamba Allah yang durhaka kepada Allah. Ya. Kalau karomah tidak sesuai dengan tidak uh, tidak menurut rencana hamba Allah yang soleh itu, dia sendiri tidak merencanakan itu tiba-tiba muncul sendiri keanehan itu dan kejadian itu sebagai pertolongan dari Allah. Tapi kalau keanehan yang muncul dari para tukang sihir itu dengan rencana dan apa kemauan dia. Nah, tentu ini beda antara karamah yang ada pada para wali-wali Allah dengan keanehan-keanehan yang muncul pada tukang-tukang sihir. Semua ini adalah dikatakan ayatul burhania, al-ayat al burhania Yang dalam bentuk al-mu'jizat itu allati jarat ala aidir rusuli wal anbiya terjadi pada tangan para nabi dan para eh, para rasul dan para nabi. Kal mu'jizat allati jarat ala yadi Musa. Seperti mukjizat yang yang terjadi pada tangan Musa. At-tis'ul ayat al-bayyinat yaitu tujuh ayat tujuh tanda-tanda kebesaran Allah yaitu dalam bentuk mukjizat pada Nabi Musa. Minha antara lain falakul bahri falakul bahra ialah uh, falakul bahra di mana Musa dengan pertolongan Allah membelah lautan. Wamin hal asa dan termasuk daripada mukjizat Musa ialah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular dengan pertolongan Allah. Wa min haddam wad-dhafadi' wal-qummal wal-jarat dan termasuk daripadanya mukjizat Musa ialah dengan pertolongan Allah dan kehendaknya air di sungai Nil berubah menjadi darah dan eh, Mesir diserbu oleh katak Abdavade Difda Dafadek jamak dari difda Kata-kata Diserbu oleh kata Dalam jumlah jutaan ekor Dan ratusan juta ekor Menyerbu kota-kota dan desa-desa Sehingga terjadi kepanikan yang luar biasa pada rakyat Mesir karenanya juga Mesir diserbu oleh Kumal, kutu. Dalam jumlah miliaran. Sehingga orang betul-betul dalam kepanikan yang luar biasa. Wal jarat dan belalang. Semua ini allati qassaha Allah azza wa jalla fi surat al-A'raf yang Allah kisahkan semua itu dalam surat Al-A'raf. Kulluha mu'jizat, semua itu adalah mu'jizat. Sehingga Fir'aun dan tentaranya tidak mampu untuk menolak bukti kebenaran bahwa Musa adalah Rasul. wa ihya'ul mauta biidnillahi juga menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah yaitu peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Bani Israel tiba-tiba ditemukan mayat kemudian Allah perintahkan melalui Musa untuk Bani Israel menyembelih sapi guna membongkar peristiwa pembunuhan itu dengan cerewetnya dan rewelnya Bani Israel dan kekurangan ajarannya akhirnya tanya tanya tanya tanya tanya tanya tanya sampai betul-betul mereka amat kesulitan untuk mendapatkan sapi yang ditentukan untuk disembelih sampai akhirnya berhasil menemukannya dan menyembelihnya setelah menyembelihnya Diambillah sebagian dari tubuh sapi yang di sebelah itu dipukulkan ke mayat tersebut dan hidup dengan izin Allah. Itu mujizat juga. Terus ditanyai mayat itu. Setelah hidup kembali ditanyai, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya adalah saudara kandung saya. Adiknya atau kakaknya. Terus mati lagi setelah itu mayat tersebut. Nah ini mukjizat. Ya. Wa ma jara li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati. Dan juga yang terjadi pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai mukjizat Al-mutaaddidat yang berbilang yakni banyak mukjizat beliau contohnya kan syiqaqil qamar yaitu terpecahnya bulan datang seorang Arab Badui kepada Nabi Kemudian dia bilang, Ya Abal Qasim, kalau engkau memang Nabi, coba engkau pecah itu bulan itu. Waktu itu bulan purnama. Maka Nabi menunjuk kepada bulan itu. Dan dengan kehendak Allah, bulan itu pun terbelah menjadi dua. Hah? dan peristiwa terbelahnya bulan ini turun ayat yang memberitakan peristiwa tersebut. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat yaitu dengan peristiwa terbelah